Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Radhiyallahu anhum. Wa yadhur mutanajjisun bi ainiyatin bi ghasri muzilin li sifatiha min ta'min wa launin wa rihin. Wa la yadhuru baqa'u lawhin launin wa aw rihin asura zawaluhu walau min mughalladin. Wa in baqaya ma'an lam yadhur. Wa mutanajjisun bi hukmiyatin ka qawli jaffa lam yudrak lahu sifatun bijar ilma alaihi marratan wa in kana habban aw lahman tubigha bi najisin aw saran tubigha bi najisin fayadwuru batinuha bi safil ma'i ala zahiriha kasayfin suqiya wa huwa mahmay najisin wa muhammad bi najisin wa yustaratu bi mahal wurudul ma'i golil qalil ala mahalil mutanajjis wa in warada mutanajjisun ala ma'in qalilin la kasir tanajasa wa in lam yataghayyar fala ya, fala yaduru ghairuhu wa farqa al-waridul bi quwwatihi li kaunihi amilan falau tanajjasa safamu kafa akhdul ma' bi yadihi ilayhi wa in lam yu'liha alayhi kama qala syekhuna wa ghuslu kulli ma fi dhahir minhu walau bil idarati kasabil ma'i fi ina'in mutanajjis wa idaratihi bi jawanibihi ولا يجوز له ابتلاء شيء قبل تطهير فمه حتى بالغرورة بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع من فاب جسنا محمد صلى الله عليه وسلم ويظهر متنجس بعينية بغسل مزيل لصفاتها من طعم ولون وريح Wayadhuru dan menjadi suci mutanajisun sesuatu yang terkena najis bi ainiyatin karena sebab najis ainiyah bi ghaslin dengan membasuh muzilin li sifatiha yang bisa menghilangkan sifat-sifatnya daripada ainiyah. Ini sebetulnya masih dalam pembahasan najis. Kemarin kan najis kan dibagi tiga. Najis itu ada najis mughalladhah, ada najis mukhaffafah dan ada najis mutawassithah. Kalau najis mughalladhah itu najisnya anjing dan babi. Najisnya anjing dan babi atau peranakan daripada keduanya. Kemarin bisa di, juga digambarkan peranakan dari keduanya itu seperti apa. Walaupun bersama manusia kemarin. Itu dikatakan najis mughalladhah. Cara mensucikannya Dikatakan najis Allah najis berat. Berarti cara mensucikannya berat juga. Ya, berat juga yaitu dengan cara membasuh tujuh kali salah satunya dengan turab. Kemudian yang kedua najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu yaitu najisnya kencingnya bayi laki yang tidak pernah maka, makan apapun kecuali air susu dan tidak mencapai umur dua tahun kencingnya seorang bayi laki belum umur 2 tahun dan dia tidak pernah makan apapun kecuali air susu. Kemarin juga sudah dibahas. Sekarang yang ketiga yaitu najis mutawasito. Najis mutawasito yaitu selain najisnya anjing dan babi. Berarti dikatakan najis mutawasito. Banyak sudah dibahas beberapa permasalahan itu najis mutawasito. Di antaranya darah, nanah, kencing, kotoran, eh, kotoran manusia, kotoran hewan. Itu dikatakan najis mutawasito. Najis mutawasito ini dibagi dua. Najis nah, mutawasito dibagi dua. Ada najis mutawasito ainiyah, ada hukmiyah. Kalau ainiyah berarti masih ada jirim atau N au sifatiha atau sifatnya. Jadi bendanya jisnya masih ada atau bendanya ainnya tidak ada, cuman sifatnya masih ada. Sifatnya masih masih ada. Sifatnya itu dilihat dari tiga, ta'am rasanya atau baunya atau warnanya. Kalau memang masih ada, ya berarti itu dikatakan najis ainiyah. Yang kedua najis muhukmiyah Najis hukmiyah itu yaitu yang tidak ada n-nya dan tidak ada sifatnya. Bendanya najis yang ada, sifatnya dari badan najis juga tidak ada. Rasa, bau, warnanya juga tidak ada. Nah, ini sekarang dibahas gimana? Bagaimana cara mensucikan najis ainiyah dan najis hukmiyah? Ini pembahasan yang kita akan baca ini bagaimana cara mensucikan najis ainiyah dan najis hukmiyah. Wayadhuru mutanajisun bi bi'ainiyatin dan menjadi suci mutanajisun sesuatu yang terkena najis bi bi'ainiyatin karena ainiyah. Najis yang masih ada bendanya, ainnya, cirim atau masih ada sifatnya daripada warna, bau dan rasanya. Gimana cara mensucikannya? Bi dengan cara membasuh Yadhuru bi ghaslin itu mutalik yad eh, bi ghaslin ya ta'al eh, mutalik bi yadhuru. Suci dengan cara membasuh muzilin li sifatiha yang bisa menghilangkan sifat-sifat daripada itu najis ainia Jadi cara mensucikannya sudah cukup menghilangkan daripada sifat-sifat ainia Cuman itu pun ba'da izalati ainiha. Jadi ketika ada saat baju atau tempat ada najisnya, kotoran masalah kotorannya hewan. Cara mensucikannya gimana? ini ainiha diambil n-nya dulu. Diambil bendanya dulu. Diambil bendanya dulu. Kemudian setelah itu baru dibasuh. Biwaslin yang mana basuhan tadi itu muzilin li sifatiha, bisa menghilangkan daripada sifat-sifatnya. Itu cara mensucikannya. Ini katakan situ muzilin di sifatiha basuhan tadi menghilangkan sifat-sifatnya ai ba'da izalati ainiha setelah menghilangkan ainnya jangan ainnya belum diambil langsung digambyor tambah merata nanti najisnya. Karena itu ainnya diambil dulu kemudian baru dibasuh. Muzilin li sifati yang maksud menghilangkan sifat-sifatnya itu apa sifatnya? Minta min dari rasanya, walaunin dan baunya, warnanya, warihin dan baunya. Kalau sudah hilang sifatnya berarti sudah suci yadhur menjadi suci. Cuman kadang-kadang ketika kita membasuh daripada najis, mensucikan daripada sesuatu yang terkena najis, kadang-kadang ada yang sulit dihilangkan. Tidak tahu itu warnanya, tidak tahu itu baunya. Sulit dihilangkan, kadang-kadang sudah di kucek sudah dikerik ya sudah dimasukkan di, dicuci tiga kali dimasukkan ke air tiga kali tetap tidak hilang sudah ditambahi sabun kalau perlu sih tetap tidak hilang ya apa ini apa berarti tetap dihukumi najis kalau memang masih ada sifatnya daripada warna atau rasanya nah sini baru walayadurru baga ulaunin aurihin asura zawaluhu walau min mughalladhin layaduru dan tidak bahaya. Maksudnya tidak membahayakan daripada hukum sucinya yang sudah dibersihkan tadi. Baga ulaunin tetapnya warna. Masih ada warnanya. Aurihin atau baunya. Baunya masih ada. Asura yang mana sulit untuk menghilangkannya. Kalau sesuatu yang sulit untuk menghilangkannya sudah dicuci, sudah dikeris, bahkan mungkin sudah dikasih sabun, masih tidak hilang warnanya, masih tidak hilang rasanya. Seperti situ contohkan kalau rih itu bau bauan daripada homer Sulit biasanya untuk dihilangkan. Ya apa ini kalau sudah seperti itu atau seandainya ada najis najis yang ada warnanya sulit untuk dihilangkan. Loh, Ketentuan sulit itu sampai batasan seperti apa sih? Ketentuan sulit itu yaitu an la yazula bil hatti wal gorsi bil ma'i Yaitu tidak bisa hilang setelah dicelupkan air tiga kali, kemudian digosok atau dikerik atau dikucek. Kalau perlu, kalau memang harus dengan sabun setelah dikasih sabun tetap tidak hilang. Nah, itu sudah dikatakan ta'asur. Sulit untuk dihilangkan. Ya apa kalau sulit dihilangkan gini? Kalau memang masih ada tetap warna, masih ada warna atau baunya, atau ya, bukan gabung dua-duanya. Ada warna atau ada baunya, tidak bisa dihilangkan salah satunya. Berarti dikatakan apa? Tetap layadur. Layadur di sini masih apa? Suci, bukan dimaafkan. Suci. Jadi kalau seandainya ternyata dia ada masalah di satu daerah, oh ada sabun baru yang bisa menghilangkan noda seperti apapun, tidak wajib sudah. ya layatur berarti suci. Kalau memang masih ada warna atau baunya yang sulit dihilangkan seperti ketentuan tadi itu sulitnya. Setelah dicelupkan air tiga kali, digosok, dikerik, atau masan bahkan kalau perlu sabun digosok dengan sabun, masih tidak bisa, sudah dimaafkan. Tidak apa-apa. Walaupun masih ada warna atau rasanya. Walau min mughaladhin walaupun itu dari najis mughalladhah. Walaupun dari najis mughalladhah sudah dibasuh tujuh kali salah satunya dengan turab sudah digosok, sudah digini, tetap tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang warna atau rasanya. Gimana hukumnya? Udah. Berarti layadur dihukumi suci. Nanti ada perbedaan dihukumi suci sama dimaafkan. Nanti ada. Kalau ini dihukumi suci dah, walaupun dia menemukan alat untuk mensucikannya, sesuatu yang baru tetap sudah dihukumi suci. Fa'in bagoya ma'an. Kalau memang bagoya tersisa itu warna atau bau ma'an bersamaan. Yang dimaksud bersamaan ai mahalin wahid min najasatin wahidah dari satu tempat dan najisnya satu. Dari satu tempat baju eh, kena najis kotoran dibasuh. Kemudian digosok, dicelupkan air tiga kali. Sudah seperti itu masih tidak hilang. Tidak hilang apa? Dua-duanya, warna dan baunya. Wah ini berarti dua-duanya ini ada. Ya apa yang hukumnya? Katanya lam yadhur, tidak bisa menjadi suci. Ketika sudah digosok sabun Dikasih apa Dimasukkan air tiga kali Kemudian dikucek Sudah seperti itu masih tidak bisa hilang Warna atau baunya Berarti apa? Lam yadhur tidak bisa menjadi suci Illa in ta'adharo Kecuali kalau ta'adhar Berhalangan dah untuk mensucikan Tidak bisa dah Ini kalau memang disucikan secara apapun Digosok secara apapun Tidak akan, akan hilang warna atau baunya. Udah seperti ini dah. Ya apa ini hukumnya? Kalau memang tak adar dobitnya tak ya apa ketentuan tak adur? Bihai sulaya zulu illa i. Tak bisa hilang kecuali harus dipotong. Digosok tak bisa. Dikerik tak bisa. Dikasih sabun pun tak bisa. Ya apa ini? Tak bisa hilang ini kecuali dipotong. Ah, berarti tak adar dia berhalangan untuk mensucikannya. Gimana ini? Ah, baru ini dimaafkan dimaafkan untuk saat itu. Kalau suatu saat dia mendapatkan alat untuk mensucikannya atau sabun yang baru masalah datang bisa menghilangkan noda apapun, berarti dia wajib menghilangkannya. Itu namanya ta'adur. Bedakan ta'asar ya tadi kalau dia asura zawaluhu sama ta'adzara izalatahu. Ya dia sulit berhalangan untuk menghilangkannya. Kalau asura zawaluhu tadi kalau memang tersisa bau atau tersisa warnanya atau berarti salah satunya kalau sudah sulit untuk dihilangkan berarti dikatakan suci kalaupun mendapatkan alat pensuci yang lainnya yang baru tetap tidak wajib sudah dikatakan suci kok kalau memang salah satunya kalau dua-duanya gabung atau nah ini yang nggak ada di situ atau tom rasanya saja sendiri gabung antara bau dengan warna atau rasanya tidak bisa dihilangkan. Rasanya tok sing ono, tidak bisa dihilangkan. Ini kedudukannya seperti bergabungnya antara warna dan bau tadi. Berarti apa? Tetap harus dihilangkan kecuali sampai batasan ta'dur. Berhalangan untuk mensucikannya kecuali harus dipotong. Nah, baru dikatakan ta'dur. Ya apa hukumnya? Kalau ta'adar tadi bergabung dua-duanya warna atau bau, atau rasa saja berarti dimaafkan. Tidak usah dipotong. Tidak usah dipotong, dimaafkan. Dimaafkan sampai menemukan alat untuk mensucikannya baru wajib lagi. Paham ya? Itu najis ainia, Itu dikatakan bagoya kalau memang tersisa antara warna dan bau ma'an bersamaan di satu tempat. Kalau di kata apa di lengan kanan itu ada yang tersisa warna, di lengan kirinya yang tersisa masalah baunya, yaitu layadur. Kalau sudah di ta'asur sulit untuk dihilangkan layadur. Ini satu tempat. Oh ini yang terkena najis, lengannya yang terkena najis. Ada apanya di situ? Ada warna dan baunya tidak bisa dihilangkan, sulit dah. Sudah digosok, sudah diapapun tetap tidak hilang. Ah, ini baru bagoyamaan. Kalau lain tempat hukumnya ya seperti tadi awal. Berarti sisa laun atau sisa ri layadur kalau memang sulit untuk dihilangkan, kan itu. Itu najis, najis najasa ainia Wa mutanajisun wa yadhuru mutanajisun bi ainia Mutanajisun maktuf pada mutanajis yang tadi itu. Wa yadhuru mutanajisun bi hukmiyah. Dan menjadi suci yang menjadi najis bi hukmiyah karena sebab najis hukmiyah. Yaitu yang tidak ada jirim, tidak ada n-nya, dan tidak ada sifatnya. Kau baulin jaffa seperti air kencing yang sudah kering. Lam yudrak lahu sifah yang tidak dilihat lahu daripada itu bol sifah, sifat-sifatnya. Ada ada sifat-sifatnya. Tidak ada warna, bau, rasa. Cuman tahu itu terkena najis sudah kering dan. Ya bini cara mensucikannya bijar yilma alaihi marrotan dengan mengalirkan air di atas itu najis atau kencing tadi itu marrotan satu kali. Cukup jariul ma alaiha. Cukup mengambil air kemudian tempat yang najis itu digambior satu kali biar. Selesai. Enggak oh, ada sifatnya, enggak ada ainnya kok. Oh, udah itu suci dah. Wa in kana habban aw lahman, itu. Yang lebih utama jadikan ghayah. Wa in kana habban aulah aulahman tubigha binajisin au sauban subigha binajisin. Walaupun itu adalah habban biji-bijian, aulahman atau daging, tubigha binajisin yang dimasak dengan najis. Jadi ada biji-bijian atau daging dimasak dengan air yang mutanajis atau najis bahkan di sini ya. Dengan yang najis. Ini ditubiho bukan harus ya, bukan syarat. Walaupun nugi'ah, saat ini dimasukkan saja, tidak harus dimasak. Walaupun dimasukkan. Ada daging atau biji-bijian dimasukkan kemana? Ke air yang najis atau mutan najis, Atau baju subiho binajis. Baju diwenter dengan najis. Fayadhur maka menjadi suci batinuha batinnya itu hab atau laham atau sob tadi itu bisobil ma'i dengan menuangkan air ala zahiriha di atas dohirnya itu hab, laham atau sob. Jadi kalau seandainya katanya kalau memang najasah hukminya itu cara mensucikannya cukup mengalirkan air di atasnya itu najis hukmiyah kan itu. Walaupun seandainya ada daging atau biji-bijian atau baju bahkan ya dicuci atau di apa dimasak dengan air yang najis kemudian jadi najis hukmiyah tidak ada n-nya tidak ada sifatnya ya pin cara mensucikannya tidak perlu sampai batinnya cukup digambior itu daging atau biji-bijian di atasnya suci dah jadi najis hukmiyah cara mensucikannya cukup mengalur, mengalirkan air di atas itu najis kasaifin Sugiya wahwa Muhammad bin Najisin Seperti pedang, ya, kafli tanwir sini. Sebagaimana pedang sugiya yang di apa ini dialiri disiram ya. Wahwa Muhammad bin Najisin sedangkan itu pedang dipanasi dengan najis. Ketika dipanasi dengan najis, panas digambir dengan air, neresepkan itu. Apa ini? uh, airnya. Ya apa ini? Sama hukumnya. Cara mensucikannya cukup digambior tok. Satu kali sudah suci dah. Itu adalah najasa hukmiya. Buat buat pedang itu kan dibakar itu ya. Bakarnya dengan bahan najis ya. Itu maksudnya gitu. Okay. Kemudian wa yusyaratu fi tuhril mahalli disyaratkan fi tuhril mahalli dalam mensucikan tempat wurudul ma'i al, wurudul ma'il galili alal mahallil mutanajjis. Tadi kan cara mensucikan najis ainia atau najis hukmiyah kan dengan mengalirkan membasuh di atas najis kan gitu. Membasuh di atas najis. Nah, syaratnya gimana dikatakan membasuh itu? Wayat wayusyaratu fituhril mahal disyaratkan di dalam sucinya tempat wurudul ma'il galil yaitu mengalirkan air yang sedikit alal mahalil mutanajis di atas tempat yang terkena najis. Di airnya yang dialirkan, bukan bajunya yang dimasukkan air. Airnya yang dialirkan di tempat najis itu namanya menyiram ya atau menghilangkan, menghilangkan bisa menjadi suci itu ya caranya mensucikan dengan mengalirkan di atas itu mutan najis. Bukan bajunya yang terkena najis dimasukkan air yang sedikit. Fa in warada mutanajisun alama in galilin la kasirin tanajasa. Kalau seandainya mengalir atau dimasukkan mutanajis sesuatu yang terkena najis, alama in galilin di atas air yang sedikit, ada timba airnya sedikit. Baju yang mutanajis dimasukkan Ya apa hukumnya? Tanah jasa menjadi najis. Syaratnya dikatakan bisa menjadi nak suci itu tempat yang disucikan. Airnya yang dialirkan kalau itu airnya sedikit. Kalau airnya banyak, lakasirin. Kalau airnya banyak, baju yang mutan najis dimasukkan, tidak langsung jadi najis. Dilihat kalau mengada perubahan baru. Kan air yang sedikit, kemarin sudah dibahas air banyak, air sedikit kan sebelumnya awal-awal itu. Ah, ada air banyak, air sedikit. Air banyak itu air dua gula atau lebih. Kalau masuk najis, tidak langsung dihukumi najis. Lihat ada perubahan atau tidak. Kalau memang ada perubahan warna, bau atau rasanya, berarti itu air jadi najis. Cuman kalau air sedikit, kejatuhan najis, langsung jadi najis. Walaupun tidak ada perubahan. Ini baju kan mutan najis. Dimasukkan air yang sedikit, ya, ya jadi najis airnya. Jadi syaratnya harus mengalirkan air di atas itu. Wa illam yataghayyar tadi dikatakan fa in warada mutanajjisun alama in galilin la kasirin tanajjasa wa illam yataghayyar fala yutahhir ghairahu. Kalau seandainya najisnya yang masuk di atas air yang sedikit, bukan air yang banyak, tanajasa maka itu sesuatu tadi yang disucikan. E, maka air itu air yang sedikit tadi tanah jasa menjadi najis Wa illam yataghayyar, walaupun tidak berubah. Karena air sedikit kan? Fala yutaghyiru kalau sudah dikatakan menjadi najis itu air sedikit berarti tidak bisa mensucikan yang lainnya. Bajunya tidak bisa suci dari dimasukkan. Wa faragal warid ghairahu bi quwwatihi li kaunihi amilan. Falau tanajjasa famuhu. Wa faragal warid dan yang membedakan al-waridu ghairahu yang mengalir dan yang selain mengalir kalau apa baju yang muntah najis digambior dengan baju yang dimasukkan di air bedanya apa likaunihi karena warid itu amilan amilan maksudnya di sini apa Aida fi lin najasa itu bisa mencegah najis bisa menghilangkan najis Kenapa? Bisa babi wurudihi alaiha karena sebab mengalirnya itu air di atas itu najis. Kalau air warid, enggak, najisnya masuk malahan. Enggak bisa air itu sedikit enggak bisa mencegah najis. Itu perbedaan daripada warid sama air warid. Kemudian falau tanajjasa famuhu. Ini tafrik daripada warid atau air warid. Warid enggak Ya, jadi kalau ada najis kemudian disiram air. Airnya ini yang mempunyai sifat amil, menghilangkan nah, najis. Tapi kalau air sedikit kejatuhan najis. Najisnya ini yang bersifat amil, amil. dia yang akan menajiskan air gitu. Nah, perbedaan kalau yang airnya menjadi amil, nah, itu menghilangkan najis. Tapi kalau najisnya menjadi amil, itu yang menajiskan jadinya. Hmm. Sekarang ini tafrik daripada disyaratkan harus wurud. Kan dikatakan cara mensucikan harus wurud yaitu airnya yang mengalir. Tafriknya ini sini falau jasa famuhu Seandainya menjadi najis mulutnya karena setelah muntah atau gusinya berdarah, ya. kafa akhdul ma'i biyadihi ilaih. Cukup mengambil air dengan tangannya ilaihi cukup mengambil apa ini tangannya biadi dengan uh, cukup mengambil air dengan tangannya ilahi kepada itu mulut wa ilam ya'luha alaih walaupun tidak mengangkatnya Walaupun tidak mengangkatnya itu tangan alaihi di atas itu mulut. Kan tadi saya kan warid. Harus mengalir airnya. Lah kalau seandainya masukkan air, apa berarti harus tangannya diangkat kemudian baru dimasukkan ke mulutnya untuk mensucikan mulut. Berarti itu warid namanya. Tidak harus. Tidak harus seperti itu. Kafa akhudul ma' biadi ilaih wa ilam ya'luha Cukup mengambil air dengan tangannya dimasukkan ke mulutnya walaupun tidak harus mengangkat tangannya. Ini tapi dari warid. Kan tadi warid berarti airnya yang di atas, najisnya yang di kambior. Kan itu. Kalau ini mulutnya yang menjadi najis siapa? Ya udah, cukup mengambil air masukkan ke mulut. Ya, kemudian diputar nanti ada idara Diputar, ke suci. Apa harus diangkat tangannya di atas itu mulutnya, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya dengan tangannya tadi itu? Tidak harus. Itu maksudnya. Wa in lam yaj'al yaduhu murtafian ala fami bihaitsu yanzilul ma' munhadiran ya. Oh berarti airnya harus turun ke bawah. Berarti tangannya diangkat di atas mulut baru dilepaskan. Masukkan ke mana ini? Ke mulutnya. Tidak harus. Falau tanajjasa famuhu maka seandainya menjadi najis famuhu mulutnya kafa akhdul ma cukup mengambil air biadihi dengan tangannya ilaihi kepada itu mulut wa illam ya'luha walaupun tidak mengangkatnya itu tangan alaihi di atas itu mulut. Kamagala Syekhuna sebagaimana berkata Syekhuna guru kita Ibn Hajar. Ini mukhalifan li Romli ini. Khilafan lim Romli. Imam Romli mengatakan wajib mengangkat tangannya. Khilafan li Romli. Wajibu ghaslu kulli ma fi haddidh zahir minhu walau bil idarah. Wajibu dan wajib membasuh setiap ma sesuatu fi hadir zahir dalam batasan zahir minhu daripada itu mulut. Ini kan mutarajis mulutnya. Wajib membasuh semua yang dalam batasan zahir daripada itu mulut. Itu batas batasan mulut ai fi hadir zahir. Fi hadir zahir itu makhrajul kha. Kha. Ah itu masuk zahir. Wajib membasuh semua yang dalam batasan lohir. Berarti ketika mulutnya mutanajis, air harus sampai ke mahrojul khok, Nah, ini harus masuk ke situ. Ya, harus sampai ke situ. Walau bil idaroh, walaupun dengan memutar-mutar, tidak harus dimasukkan air, kemudian ya dibuang, kemudian masukkan lagi sampai lohir, tidak. Walaupun cukup memasukkan satu kali itu air ke dalam mulutnya, kemudian diputer-puter itu airnya sampai tenggorokan makhrajul kha, tempat keluarnya huruf kha, kemudian dikeluarkan. Cukup dah. Satu kali aja cukup. Yang penting tidak ada n-nya, sudah cukup. Walaupun katanya nanti, walaupun setelah dimasukkan airnya ke dalam mulut yang mutanajis tadi itu, mulutnya yang mutanajis, Ya, cara kan dengan masukkan air ke dalam mulutnya. Dimasukkan ke dalam mulutnya, diputer-puter. Setelah diputer-puter, ditelan. Tidak apa-apa, sudah suci kan. Kalau sudah dikatakan suci, ya boleh ditelan. Walaupun harus ditelannya. Nanti ada di situ caranya. Wajibu ghaslu kulli ma fi hadir zahir minhu walau bil idarah. Walaupun dengan mutar-mutarnya. Kalau seandainya memasukkan air ke dalam mulut, cuman tidak langsung di putar-putar, maksudnya dikumuri ya. Tidak langsung digerakkan mulutnya, tidak langsung diputar apa yang ada di mulutnya itu air. Tidak langsung diputar. Masukkan, diam sejenak, kemudian baru diputar. Apakah berarti itu membahayakan kesucian air? Tidak. Nah, walau maka salma, kali ini pendapat Ibn Hajar. Walau maka salma muddatan fifamihi summa adarohu Lam yadurra inda Ibn Hajar. Kalau seandainya air itu diam, mudatan sejenak fifamihi di dalam mulutnya. Summa adarahu kemudian baru memutarnya, lam yadurrah, tidak bahaya. Tetap bisa mensucikan najis yang ada di mulutnya. Baik. Yang tadi lang langsung boleh ditelan juga ada ibaratnya dari Ainshin. wafi ainsin Ainshin ma lautanat jasafa tanajjasa famu au bima yakhruju bisababil jusya. Jusya itu gelegeen Fatafalahu summa tamat madha wa adara al-ma' fi famihi haitsu ammahu wa lam yataghayyar bin najasati fa inna famahu yadhuru wa la yatanajjasul ma' fa yajuzu ibtila'uhu li taharatihi fatanabbah lahu fa innahu dakikun Ya, ini permasalahan terperinci kan Kasab bima'in seperti menuangkannya air fi ina'in mutanajjisin wa idaratihi bijawanibih. Sebagaimana kaflit tandir, sebagaimana sah juga cara mensucikannya yaitu apa? Sabbimain, menuangkan air fi in di dalam satu tempat mutanajjisin yang menjadi najis. Wa idaratihi dan memutar-mutarnya bijawanibihi di pinggiran-pinggiran itu tempat yang terkena najis. Ada timba masalah, terkena najis, Cara mensucinya, mensucikannya gimana? Dimasukkan air ke dalam timba, diputer-puter itu timbanya, dibuang suci dah. Oh, dah mulut. Mulut kan tadi gitu, mulutnya mutan najis, masukkan air ke dalam mulutnya, diputer, dikumuri, kemudian dibuang suci. Ini juga sama. Sebagaimana hukum yang timba tadi itu, keterkena najis, dituangkan air, kemudian diputer-puter, dibuang. Jadi suci dah. Baik. Kemudian wala yajuzu lahu ibtila'u syai'in qabla tadhhiri famihi hatta bil ghargharah. Kalau tadi seandainya mulutnya menjadi najis, apakah boleh menelan sesuatu? Menelan sesuatu sebelum mensucikan mulutnya? Tidak boleh. Wala yajuzu dan tidak boleh lahu bagi dia ibtila'u syai'in. Menelan sesuatu, air ludahkah itu atau yang lainnya? Qabla tadhhiri famihi sebelum mensucikan mulutnya. Hatta bil ghorghorah sampai ghorghorah. Harus sampai gorgoro tadi, makhrajul khok tadi ya. Harus sucikan sampai gorgoronya. Nah, kalau sudah sucikan baru boleh menelan sesuatu. Allah, tidak perlu dibahas atau ditambahi. Untuk tambih aja di apa ini yang sarah i'anah eh hasya i'anah talibin yang hatta bil ghorghorah ada tadi ada yang keliru itu kurang lanya. Ghayah li adami jawazil ibtila ay la yajuzu bukan yajuzu. Itu kurang lanya. La yajuzu liman tanajjasa famuhu ibla usyai'in walau bil ghorghorah. Kurang lanya itu. Bukan yajuzu. Salah cetak berarti. Kalau dikatakan tadi bayi yang di bawah dua tahun laki-laki itu najisnya mukhafafa dengan syarat belum makan selain susu. Kalau misalkan ada bayi itu diinfus di rumah sakit sebelum umur dua tahun itu apakah kencingnya masih dikatakan mukhafafa? Infus mungkin untuk makanannya hmm? itu kan, kan yang dimaksud makanan yang berat itu ya bukan makanan ringan itu eh, makanan yang berat bukan makanan ringan kalau hanya sekedar ha? tadawi itu boleh sebetulnya tadawi itu tidak mempengaruhi ke, ke apa kencingnya air itu jadi najis muhafafa cuman ini terlalu banyak ya Allah alam karena infus kan banyak kalau tadawi seperti hmm. masukkan air obat ke mulutnya ya, kalau ini infus apa ke dikatakan rida itu infus itu eh, cairan eh, ya kan? apa dikata bisa dikata dikatakan rida itu infus <clears throat> Yang jelas makanan berat itu, yang yadur itu, yang yuasir itu makanan berat. Kalau makan ringan, tidak ada muskilah itu. Tapi anak kira itu yang ada najasa mukhaffaf hanya syafi'iyah. Ya, hanya syafi'iyah. Selain syafi'i tidak ada itu najasa mukhaffafah itu. Nah, ada hadis misalkan yusalu Mimbaulil jariah wa yurasyu min baulil ulam kan gitu. Kalau Syafi'i menyatakan ini berarti ada perbedaan antara baulul jariyah eh, kencingnya e, perempuan, bayi perempuan dan kencingnya bayi laki. Karena di rush ada di situ. Kalau menurut a'immah yang lainnya rush itu mana ada ghusl, tapi ghusl khafif. Hah? Ras di situ usul khafif gitu. Dan berarti ras tadi itu tidak ada usul karena itu nggak ada bagi mereka najasah Mukhafafah nggak ada. Itu pun dalam madhab Imam Syafi'i Mukhafafah tadi itu bukan berarti sampai zawalul ain di ras sampai zawal ainun najasa sampai hilang ya, hatta zalat ainun najasa sampai hilang ain najasahnya. Kalau masih ada baunya atau rasanya atau tidak bisa. Jadi hmm. kalau memang banyak kencingnya tidak iso itu ya. Tapi kalau memang sedikit kencingnya atau kering kencingnya baru. Tapi kalau sudah amber, ya iya caranya. Diciprati itu bukan diciprati gini, toh, hatta yastawib al-mahal. Jadi airnya tadi itu sekiranya rata dengan tempat tadi itu. Wa illam yasil walaupun tidak ada eh, mengalir itu air. مذهب مذهب إمام أحمد هنا ذهب لطهارة بول الصبي أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو سر من من أئمتنا صبي صبي بول الصبي وأما حكاية عن الشافعي فباتلة ذهب ذهب لطهارة بول الصبي أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو سر من أئمتنا